Sekarang kalau umpama memberi hidangan makan, ini masalah lagi memberi ya. bukan memuliakan, memberi hidangan makan. Ini sama, santri semua santri. Ya anggap empat orang, yang dua ini kaya, yang dua miskin. Ya, tapi sama aja. Kita akan memberi makanan hidangan, kita dahulukan cuma miskin, <laughs> miskin beli dulu. Iya, ini, ini kan membutuhkan dan pemberian ini kan membutuhkan. Sama-sama kita muliakan, tapi dengan pemberian makan ini kita muliakan. Kita utamakan dengan sendiri. Jangan yang kaya diberi lebih, ini nanti dikasih diberi. Diberi sisanya saja, wah Itu tidak boleh menghina. Terus sama-sama sudah taruh, taruh, sudah silahkan besar, sama. Kita taruh dulu silahkan besar kan ini ini agak kaya satunya lima lima Wah ini yang satu-satu. Wah ini tidak boleh begitu menghina. ya kan menghina tuh. Tidak. Paling butuh itu yang pikir Saat dia meski pemberian makanan sedikit. Maka fuqara'i 'ala inda istiwa. Kepada sama-sama ma'al abniya fit diyana di ziyadatul kelebihan. sarun untuk sepuluh mukilah tertifar nasi. Nah, jadi kalau hal-hal ini kita lebih utamakan fakir karena ini lebih kita utamakan di dalam memberi makan dan sebagainya karena mereka ini nah, ini jadi kita lebih utamakan bukan tingkat kemuliaannya kemuliaannya ini tentu lebih lebih mulia nah, tapi kalau sudah dalam kita memberikan apa ini kita lebih dahulukan karena mereka ini banyak tidak dihirupkan orang fakir Nah, kita ini kita samakan. Kalau memberikan apa-apa kita dahulukan dan apa. Nah, ini masalah. festival adalah penghiruan, tidak dihirukan orang kebaikan satu dan dihirukan. Sudah datang sama-sama. Ya fakir, ya kaya datang sama-sama. Sama ini orang satu sama. Ada kaya, ada miskin datang. Lantas disambut oleh beliau dan sebagainya. Nah ini saja kita harus bagaimana? Sebab nah, apa yang kaya lebih mulia, lebih mulia, lebih utama kan itu. Tapi kita ini jangan menusuk perasaannya ini. Nah, hal-hal nah, yang sebangsa pemberian semacam ini kita dahulukan supaya tidak tersinggung. Nah, ini masalahnya. Karena orang fakir biasanya tidak dihirukan orang. Kalau datang begitu sudah wangi saja tidak bicara dimuliakan. Ini masih apa? Tersinggung. Tersinggung mesti lihat bajunya nanti kawan-kawannya pakai uang ini pakai biasa apa ya pak wah saya pakai ini apa tidak sambut nah ini terus menusuk perasaan jadi hal ini ada kebijaksanaan eh biasanya orang itu lihat pakaiannya nah, itu ya ini eh, kayanya sebagainya kita tidak biasa apa muslimnya dan بخلاف الأغنياء فإن نفوس الغافلين والأصل الناس بشأن تعظيم الأغنياء لعظمة الدنيا التي بأيديهم في نفوس Banyak kan orang hanya memuliakan orang kaya karena mereka lalai. Al-ghuflah lalai memuliakan orang karena kekayaannya. Jelas. Jadi kita harus pokoknya kembali kepada apa yang telah ditentukan oleh ajaran agama Allah SWT. Kita memulihkan orang karena pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini masalah. Saya rasa sampai sekitar dulu karena ada beberapa masalah masih belum saya jawab. Semoga apa yang saya jelaskan menjadi manfaat bagi kita di dunia buat dunia. Uh, ada beberapa masalah